Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu iman an ta'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lahu wa la mathila lahu wa la syabiha lahu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Setelah beberapa minggu yang telah lalu kita mengkaji tentang Islam. Syahadatu an la ilaha. Nah, yang hanya di paha Nabi Muhammad dan kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Nah yang kemudian ditanya adalah diantaranya iman yaitu yakin keberadaan Allah, Rasulnya, malaikat dan lain sebagainya tersebut. Setelah ditanya, niki sahabat gumun, tanglet gini, niki sinten. Tambah terus ini udah nih. Terus akan nopo Niki kuat-kuatan dungo sing teng mriki dungo supaya mandek, sing wong lawange dungo supaya udan. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata yang barusan datang adalah malaikat jib atakum yu'allimukum dinakum dia datang mengajarkan kepada kalian agama kalian. Iman adalah yakin bahwa Allah itu ada para hadirin. Maka kita sekarang akan memberi dalil dua, dalil akli dan nakli. Dalil Quran dan dalil pakai akal atau rasional. Yang pertama, dalil Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat rusuluhum afillahi syakkun para nabi-nabi berkata, "Nopo panjenengan ragu atas keberadaan Allah, fatiris samawati wal ard yang menciptakan langit dan bu. Dados niki bukti nek Gusti Allah niku maujud ada. Niki bukti nih dalam Al-Quran. Adapun bukti akal tidak ada sesuatu pun yang berada di muka bumi ini kecuali pasti ada yang menciptakannya. Terop niki Pak. Kok iso moro-moro dadi niki apa? Pasti ada yang merakit. Nggih. Gitu, tiang listrik nggih ngoten. Semua ada yang merakit. Maka begitu juga bumi, langit, dan sebagainya yang ada di alam semesta ini tidak mungkin ada tiba-tiba tapi pasti ada yang mencipta is niku dalil akal akalnya tapi mesti nih nek wong wis dikei hidayah Gusti Allah niku gak perlu dalil-dalilan pun sumerap nek Gusti Allah niku pasti ada Nah niki nek wong kadang-kadang meminta kepada kita dalil di dalile Gusti Allah niku ada zatnya ini pasti orang yang nggak beriman hadirin makanya ada riwayat seorang ulama itu bisa memberi dalil keberadaan Allah seribu dalil ini para hadirin seribu dalil kalau Allah itu ada Sampai saking terkenalnya ketika masuk ke satu negeri disambut Beliau dinaikkan kuda dan orang-orang mengeluh ngeluhkan Iki lo wong hebat, iki lo alim Gak main-main bisa memberi dalil keberadaan atau wujudnya Allah sampai seribu dalil tapi subhanallah ketika dia naik kuda dan dibanggakan Kok ada orang tua, ibu-ibu yang kemudian bertanya, niki sinten niki? Wah, sampai nggak tahu siapa ini orang? Dijawab enggak, nggak tahu saya. Ini ulama yang bisa memberi dalil wujudnya Allah sampai seribu dalil. Lah niki si ulama yang ngerungok nonton tekok jaran niki. Waduh, aku dipuja-puji. Aku dihebat dan dieluk-elukan sampai mendengar pernyataan tersebut. Akhirnya ketika melihat hal tersebut si ulama tadi mendengar apa kira-kira yang akan dikatakan seorang ibu tua ketika mendengar bahwa ini orang yang mampu memberikan seribu dalil si ibu tadi berkata ya Allah saaken dong iki untuk mengatakan atau meyakini wujudnya Allah aja butuh dalil sewu maneh. Kalau menurut saya keberadaan Allah sudah nggak perlu dalil, tapi yakin keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Eh, jadi wes gak usah dalil-dalilan. Allah itu ada ya karena ada alam semesta pasti ada penciptanya dan itulah dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nggih para hadirin hati-hati. Sebab sekarang ini sudah mulai ada orang-orang yang ingin mengkaburkan wujudnya Allah. Nih mengkaburkan wujudnya Allah Wonten beberapa anak-anak kuliah sekarang ini biasanya mereka belajar di ilmu apa? Teologi atau apa ngono? Kemudian memberikan satu judul dalam seminar mereka atau acara mereka dengan sebutan area bebas Tuhan. Niku wong gendeng apa edan? Nih, area bebas Tuhan. Jadi mereka masuk di area bahwa di situ mereka nggak punya Tuhan, tidak meyakini keberadaan Tuhan. Nauzubillah min Subhanallah. Nih. Maka barang siapa yang sampai berkata seperti itu, niku sudah jelas kafir dengan sejelas-jelasnya. Terus gak usah dijak debat. Loko ayo wis. Iya. Kalau orang sudah nggak yakin keberadaan Allah itu ya komunis nih, Bukan bukan Islam. Mengaku namanya apapun kalau dia orang muslim, kita katakan bahwa Anda bukan seorang muslim karena iman dengan wujud Allah itu adalah syarat bagi seseorang dikatakan orang itu muslim. Nggih. Wanahu ta'ala wahidun Gusti Allah jumlahnya berapa? Sa satu. Dikatakan satu di sini di dan zat dan perbuatannya. Dalilnya kul huwallahu dalil jelas. Katakan bahwa Allah itu satu. Gak bisa dibelah-belah Allah duwe anak. Allah duwe bojo. Ono Tuhan Bapak, Tuhan Ibu. Gak boleh. Tuhan itu hanya satu. Lam yalid walam yulat tidak melahirkan dan tidak dilahir Barang siapa berkeyakinan Nabi Muhammad anaknya Tuhan berarti kah? Dan alhamdulillah setinggi-tingginya kita memuji Nabi Muhammad, kita masih berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Subhanahu eh, maka itu nggak boleh kita berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Walaupun nanti dikatakan semuanya jadi satu dan lainnya tidak boleh, tetap Allah hanya satu. La syarika lahu wa la mathila lahu wa la syabiha lahu. Wis gak ono sing mirip ambek Gusti Allah. Enggak mirip dalam sifatnya, enggak mirip dalam zat dan segala-galanya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu bukan seperti apapun yang kita lihat. Hadirin, Mampukah kita itu membayangkan Gusti Allah? Kaya apa sih Gusti Allah? Enggak mampu. Lawang jangan Gusti Allah. Ada enggak yang bisa membayangkan ruh kita itu kayak apa? Ayah anak sing roh, rohi. Ini ruh di dalam perut kita loh ini. Ruh ini di jasad kita. Kita semuanya ini bisa gerak karena ada ruh. Sekarang tolong sepandai-pandainya orang menyampaikan kepada saya, ruh itu kayak apa modelnya? Lawang ngeruh aja kita nggak tahu modelnya bagaimana dengan Allah yang menciptakan kita semua. Maka daripada itu orang tidak boleh meraba-raba. Kullu ma khatara bi Kata Sayyidina Abu Bakar, setiap kali kita membayangkan Gusti Allah kayak apa, pastikan bahwa Allah bukan seperti itu. Jadi kon kadang-kadang lek sembayang, Mbok. Nggih, Mbok bayangno Gusti kaya Gusti Allah kaya apa? Maka ini semuanya tidak boleh. Kalau membayangkan cahaya seperti itu nggak apa-apa, itu bukan satu wujud. Tapi kalau atau tulisan Allah itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah membayangkan sesuatu hal seperti wujudnya siapa orang ini ataupun matahari ataupun bintang dan lain-lainnya, maka hukumnya tidak boleh haram. Eh para hadirin, eh, hati-hati. Ya, dengan hal yang berkaitan dengan ketauhidan ini penting agar kita nantinya nggak salah pengertian, nggak salah akidah yang bisa menjerumus kita kita naudzubillah kepada pemurtadan. Maka kita diingatkan, itulah Allah yang harus kita yakini. Allah Maha Satu, tidak punya anak dan tidak dilahirkan, dan Allah yang menciptakan alam semesta, zatnya tidak mempunyai permulaan dan tidak mempunyai akhiran, dan tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang mirip. Hadirin, kita tidak akan pernah bisa membayangkan sesuatu kecuali yang pernah kita lihat. Suwargo ini kayak opo, kita nggak tahu. Karena apa? Malah ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotor ala galbin basar. Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, maupun hati kita nggak pernah terlintas, pikiran kita nggak pernah terlintas. Makanya surga kayak apapun kita nggak mampu untuk mengetahuinya. Ada pepatah Arab yang mengatakan Fatahus di Onten wong niki pak buta Mulai cilik niku buta Kemudian Umur 17 tahun di dilebokno kamar kosong, tembok putih semua nggak ada papanya kecuali di KIPT tok. Subhanallah Mbak Gusti Allah mata buta itu disembuhkan dalam waktu 5 detik. Moro-moro ketok tek delok pitik iku mau. Setelah 5 detik lihat ayam mati man motone langsung buta lagi. Nah, wong iki lek dijak ngomong, kon roh Habib Jamal yo iya kayak pitik ku sih. Kon ora gunung ayo kayak petik itu sih. Lho, kon no gajah, ya sikile loro kan ana cakar, ana cekere ngono kan. Dia akan membayangkan apa yang dia pernah lihat. Karena yang dilihat ya petik kabeh delok apa ae petik kabeh kayak petik wis. Karena yang tahu di benaknya ketika dia pernah terbuka matanya yang dilihat ayam. Lah itulah manusia. Kita ini hanya bisa membayangkan apa yang kita lihat yang tidak ada yang pernah kita lihat, nggak mungkin kita bisa membayangkan. Maka ku, kita nggak mampu untuk bisa membayangkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi yang penting kita yakin bahwa Allah itu maujudun yaitu ada. Ini penting. Is. Hati-hati dengan aliran-aliran yang aneh-aneh ataupun keyakinan-keyakinan yang salah agar senantiasa kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mugi-mugi ngaji niki dados ilmu ingkang manfaat. Nambah keyakinan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Nggih, sebelum ditutup baca doa kita minta untuk Habib Muhammad Anis sedikit untuk memberikan mauidhah kepada kita ya yang kita masih di bulan Maulid dirangkep kabeh Habib Muhammad iki. Gosidah yo mlaku, ceramah yang melaku di PKB wis wis Serba bisa beliau ini memang. Alhamdulillah. Kita minta daripada beliau untuk memberikan ilmu dan manfaat kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim arsala bilhuda wa dini haqqin mustafahu ahmada Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'a dhunub ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd Para hadirin, para hadirat khususipun para habaib Para asatid sedaya wali murid saking Madrasah Ibtidaiyah Terpadu Ar-Raihan serta hadirin hadirat Engkang sangat sabar mugi-mugi Allah sing bales usaha panjenengan sedaya. Niki wau kula mirengaken Habib Jamal ngelem ngoten. Mugi-mugi Habib Jamal diparingi hajati gangsar dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah, kula niki mboten namung gosida kalian ceramah mawon. Kula nggih penasehati sekolah niki Allahumma sholli ala Muhammad. Mboten sombong mek cerita tok kula. Kulo wau kepireng ngeten. Sekolah niki wonten utang. Nggih pancen usaha saking keluarga besar Aroyhan ingkang kulo kenal sedaya. Aroyhan niki kulo kenal mulai dereng wonten. Sik ngelulusaken murid sepisan, tapi masya Allah yoga saya kulo sekolah angkat nomor iki. Yoga kulo kali sekolah sekolah angkat nomor iki. Nun sewu, wonten utang kulo teringat taklim kurang lebih dua bulan yang lalu disampaikan Habib Soleh ingkang teng wingking niku kula akan taklim tentang utang ingkang waras ingkang terbayar gara-gara solawat pun buat dawa-dawa soalnya selaku danan sama nun sewu lanjut nih Allahumma sholli ala Muhammad sehingga niku wonten teng kitab Rawani qul Majalis niku wonten dikisahkan seorang ustadz tepak wis niki nggih madrasah nggih ustaz lah ngoten. Ustaz niki duwe utang. Badhe nyaur utange, utang dumateng jeragan. Seorang jeragan kula mboten semarap niku jeragan HP napa jeragan kapuk kula mboten semarap. Pokoke jeragan. Jeragan diutangi 500 dinar. Cara sak mangkin gampangi 500 juta utang 500 juta dengan perjanjian rongulan bakal dibayar sampun hitam di atas putih tanda tangan nek rongulan gak dibayar akan masuk ke hotel Prodio semerap sampean nek rongulan gak bayar melbu penjara setelah dilakokno selama kali ulan jangankan untung modalnya amblas kabeh entek Akhirnya yang bayar, jeragan kapuk wau ndugi. Niku teng kita bahasa Arab tapi Pak nggih, saking kula niki bahasa Jawa ngoten lho. Jeragane ndugi nage jare ustate nun sewu. Kula niki mboten gadah sing badhe kula bayar. Jare jeragane nggih Ustaz. Wis terpaksa kula nggih harus lapor ke Polda Metro Jaya. Ya napa, lah sampean gak bayar-bayar. Nggih monggo pun janjine rong wulan ustate nggih kenceng tiangi monggo wis janji kula sampai daftaraken didaftaraken diputusi hakim meni mlebu penjara jenenge ustad ada nggadah nopo napa nih si sigare nyowo, bojone ayu ustad niku masyaallah siji tapi bojone niki ustad niki wau bejo teng bojone wahai istriku buah hati biji mataku romantis, Pak. Nabi Muhammad itu romantis, Pak. Jenengan ojo kaku-kaku nang bojone. terus gak tapi ganteng kaku. Nang bojo sing alus. Nuwun saya Kanjeng Nabi niku alus nang bojone. Luar biasa. Siti Aisyah niku ngombe gel teng gelas niku wonten bekasi lambene Siti Aisyah dijupuk diombe pas sing ono bekase lambene Siti Aisyah ambek delok Siti Aisyah. Waduh, bunga ya apa Siti Aisyah. Delok Kanjeng Nabi melok ngangkati piring nang pawon Kanjeng Nabi. Romantis tenggerion niku Allah sholli ala Muhammad. Ustaz niki mau bejo nang bojone, Dik, meni aku mlebu penjara. Lho napa, Mas? Aku utang gak sembayar. Lho mosok gak iso diusahakno, Mas. Wis tak usahakno tambah entek niki Dik opo? Wis ngene Mas, niki bojo sing seneng solawatan. Makanya hadirin hadirat mugi-mugi solawatannya ten kredit panjenengan yo ya ndang mari yo. Ya nek delok potongan ambek jahitane iki akeh utange. Padha, Pak. Eh. Nun sewu. Ayo Mas, solawatan mumpung ana waktu sampai menisu. Solawat apa Dik? Wis jupuk tasbih sampean bean. Solawatan dibaca, di dibaca. melbu dohor solat mangan, mangan Pak Mas solawatan ya, mangan. Solawatan mali. Sampai asar mlebu asar salat. Solawatan mali. Ngombe kopi didik, gedang goreng gate rokok. Mari maghrib ngombe eh, salat maghrib wiritan, solawat. Mari isak solawat. Sampai kurang lebih setengah sepuluh Tiang wis mulai ngantuk keturun, Terus solawatan iki bayangno aduh Kanjeng Nabi panjenengan sing nek dijaluki tulung bakal nulung. Nabi Muhammad digarai niku mboten bales, Pak. Napa maneh dijaluki tulung, Nabi Muhammad digarai itu yang dilempar kotoran, balesnya didungakno mek Kanjeng Nabi. Lalu napa malih nek dibelani umate udan-udan gak muli solawatan. Ya napa kira-kira Kanjeng Nabi dumateng panjenengan? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rasulullah, adrik nih, tututono kula. Keturun, Pak. Ngimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng mimpine niku Kanjeng Nabi dawuh, ya napa? Kabar panjenengan. Kanjeng Nabi tututono kula niki. Kula niki gadah hutang kadah. Terus Kanjeng Nabi, awakmu mene teko nang wali kota. Tapi nah, ini kita kitab kok buat Mboten teng wali kota Malang kok meni grutuk nang wali kota kabeh kula sing dilokno lan. Nuwun sewu, mene teko nang wali kota awakmu. Nang wali kota ngomong Rasulullah kirim salam dumateng panjenengan. Dan ngomong awakmu ati utang 500 juta. ini kita mimpi nih, 500 dinar, 500 juta nek corone yang kira ngalam ngatus kula panjenengan. Dan nek wonge takon, Kanjeng Nabi nek maringi jalan keluar gak tahu nanggung, pesisan. Nek wonge takon ngomong apa bu, apa dalile ngomong-ngomong Dalile saben dina wong iku selawatan nang aku ping meneng-meneng bengi bojone turu, anake turu. tapi eh, nggawa tasbih selawatan dewi secara sir sembunyi-sembunyi ping sewu Bendino, gak ono sing ngeru terus e Kanjeng Nabi, sing ngeru Allah ambek aku. Sampai none aku ro solawate wong iku mau. Dan sampai no mambengi wongi e rupane gak rotok lali. Sewu tesangatus, sewu tesangatus. Sampai no mambengi wis jangkep sewu. Kaget yang ustad niku mau nangis saking mungkin Mugi-mugi sedaya romi mimpi Kanjeng Nabi. Tiang nek wis mimpi Kanjeng Nabi niku Pak, awak niku moro seger. saya saestu. Awak niku moro seger. nih ngoten. Soale kula dhewe nggih. Padha jenenge tok nek kula niki. Nuwun sewu. Berangkat nang wali kota isu-isu, bojone nyeluk, "Mas, apakah segaring ini perpisahan kita?" Perpisahane niku. Sik Dik, insyaallah gak berpisah. Ambek awakmu gak berpisah, Dik. Wong anak sik loro, cara kasar ngoten. Mari ini telu, Dik, insyaallah. Allah. nggih, sik cinta mek bojone niki wae. Berangkat nang wali kota isu-isu didok-dok wali kota sik nyapu. Kita tambah nyapu nih gua Buka lawang, ustad Masya Allah mau melebet salaman. Ya hari ini injing-injing panjenengan terus ya Ustad kulo angsal kabar gembira untuk panjenengan. Nopo Mau dalu kalau ngimpi Kanjeng Nabi. Alhamdulillah seumur gak mimpi Kanjeng Nabi aku jadi wali kota. Ya nih mimpi nih Kanjeng Nabi uruk salam teng panjenengan. Allahumma sholli allah Muhammad nangis, Pak. Saking senenge. sok Ustaz jenengan iki ojo goro lho Ustaz. Lah mosok Ustaz goro kan ngoten. Nah. Temenan tak lho kita ya estu. Ya ono apa mimpi nih Ngeten lho, mimpi urut salam teng panjenengan. Terus ya ono apa? Jare ustate. gih yuk nopo gih, nggih? Ya cerita iki mangal. <laughs> Eh, kula sampai sampai sampai akan pun anu. Ini ki Kanjeng Nabi sanjang kulo kengkeng utang 500 juta teng panjenengan. Jero ini wali kota iki modus sih, Ate ngutang pertama kate urut salam dhisik. Ustaz sampean temenan sing kenal lho sampean. Duh, kula niki mboten goro. Napa buktine Ustaz? Wis disiapno mek Kanjeng Nabi. Wau dalu kula ngimpi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh nek panjenengan niki semerap. Kanjeng Nabi semerap, nek panjenengan niki bendina selawat ping 1000. Nggih napa mboten? Duh, nggih. Mboten wonten sing semerap mulai kula alit singen. Solawatan kula mboten wonten sing semerap kecuali Allah dan Rasul. Kok sampean semerap? Lho anjen aku dibocori Kanjeng Nabi. Ambek rada anu Ustaz. Ya. Ngoten, napa malih? Wonten malih sik durung. Jenengan wau dalu rupane ngantuk ta? Nggih wau dalu to. Kakean rapat sampai ngantuk. Piro selamat panjenengan wau dalu? Nek gak salah nggih, pinten? 1000, terus Kanjeng Nabi dawuh, mambengi wis jangkep 1000. Alhamdulillah, aduh nangis temenan. Piro-piro mang Ustaz? Piro? Langsung ngoten. Mboten kata-kata namung 500 juta mawon. Ustaz pinter, Pak. Pinter Ustaz niki mlebu nang jero njupuk sak kebo. Mboten aqua bekas mboten lho. Sak kebo dhuwit diuncalaken. Lho cek akeh ne jare Ustaz. Kula mek utang 500 juta mawon. Mboten utang, mboten utang. Gara-gara sampean kula uruk angsal salam saking Kanjeng Nabi. Niki Ustaz 2000 dinar. Nek cara sak mangkin tak kei 2 miliar sampean. Lho niki dikei tok. Waduh padha nangis e. Wali ini nangis seneng, ustadznya seneng oleh duit. Nggih pun udah gak kesuwen langsung kula matur suwun wis pangeran sing bales. Mediun lemah teles. Matur suwun pangeran sing bales. Digawa, Pak. Ambek bunga ngoten. Digawa niki digawa wangsul. Ati nang omahe hakim minta dicabut. Diparani minta dicabut, tuntutannya cabutan Pak Hakim. Tas buka lawang, hakime ketok dumateng ustad, nangis pisan hakime. Loh, masa telat aku Ron. Mboten telat, ae Ya, apa cerita ini? wow doa lu kula mimpi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, ini awakmu nolong ustad iku yaumil kiamah, awakmu tak tolong ambil aku. Jari ini hakimi, umur gak tau mimpi Kanjeng Nabi. Gara-gara jenengan niki kula sampai mimpi Kanjeng Nabi ustad, piro ustad utangnya 500 juta. Tak kei ustad. Ustadnya pinter, Pak. Mboten bejonge to. Lho sampun wonten, mboten. Ngoten ah. Oh. Meneng tok Ustaz. Tak jupukno Ustaz, bayar nang jeragan kabuk iku, Mang. Dijupukno 500 juta. Monggo jenengan bayar. Waduh kula balesnya ono peteng panjenengan. wes sampean gowo, sampean bayar, tak cabut, aku ngurus di kene, sampean ngurus di kono. Yo, gowo pinten berarti? Rong miliar setengah. Alhamdulillah. Mugi-mugi sing hadir niki duwe akeh selamat barokah. Sampai nang omahe jeragan, tas dibuka lawange jeragane nangis pisan. Juru atine ustaz e oh oyi, iya, ngoten. Oyi oh iya, dari ustaz niku. Iki mesti ngimpi pisan rupane. Temenan, Pak. Baru ketok ustaz mambengi aku mimpi Kanjeng Nabi. Mosok Pak, waduh, ya napa mimpine niku. Ambek nyengit dhuwit. Ya apa kok mimpi Kanjeng Nabi? Aku sak umur gak tau mimpi Kanjeng Nabi gara-gara sampean mimpi Kanjeng Nabi. Ya apa ceritane jari Kanjeng Nabi? Nek kon bebas no utangi ustad iku, kon tak no yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustad wis sampean ojo. Lho kok wis sampean ojo akan ah, cangkem, Ustaz. Jahat jeragane iki rada kasar, Pak. Ojo wis sampean ojo ngomong. Utangku 500 beres. Waduh matur suwun sik sik, ojo matur suwun dhisik. Melbu, jupuk 500 juta mana pak? Lu saya itu nih, nak tenggita lima 500 dinar. 500 dinar lu yakin tuh 500 juta. Lu nek Allah nih maha suki, gini dikei gak ono repot, tinggi nawang gih. Dikai no, ustad gaya modal, ustad waduh matur suwun gih. kabe seneng pak, berkati sholat. Mulai nang bojone nih, bojone harap harap ya oman nih mang ambil, Ya Allah mas, ketok bojone ustad ini mang masya Allah sewager ngoten. Dek, Terus Dik kita liburan. Ya apa? Telung miliar. Coronang batu numpak pesawat. Wis gak macet kok winginane iku. Bunga mulut atau omar rangkulan bojo anak sokawe sujud syukur dumateng Allah berkati solawat diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu. End of story. Ceritain teh kesimpulannya jenengan perhatos jenengan perhatosaken bantuane solawat tinggal. Nggih termasuk panjenengan nih. Sing sing istiqomah mugi-mugi angsal barokah. Ustadz sing mange mestine nang penjara dibebasno. Ustadz sing mestine harus punya menanggung beban utang sing besar, malah lebih rezekine. Wali kota sing wau boten mungkin bukan belum tertarik untuk sodako. Dipeni Kanjeng Nabi lewat wong liya metu dui. Sing untung ustate napa wali kotai, e? Wali kotai e sing untung. Nang jerak, nang hakim, hakim dimpeni jeng Nabi. Jari jahagi mewah, gak ono artine 500 juta dibanding dengan bahagianya memandang wajahnya Rasulullah SAW. Jeragan kapuk niku wau. Ya oleh sedekah, ya oleh mimpi Kanjeng Nabi. Semua mulai A sampai Z, mulai pucuk rambut sampai kuku, kabeh untung kabeh bahagia berkati sholat kari jenengan sing istiqomah mawon. Suwe-suwe insyaallah nek pokoke panjenengan nyicile ya cukup kredit sepeda yo ya mandek insyaallah. Mesti dibari bantuan oleh Allah Subhanahu berkati sholawat, Kari yakin napa mboten? Kula pas hadir pengajian nih Ustaz Soleh nih di malam yang sama kula nggak ada utang teng kata, mboten kata, baik namung 10 juta di malam Ustaz Soleh cerita masalah sing kula sampai akan iki tapi mboten bumbune mboten kata-kata kula niki Ustaz Soleh maca kita Pak kula bumbune iwaki ini bumbune sakmene waktu malam itu juga wonten tiang sing kula utangi niku duki teng kula ngeten ya apa utangmu lho aku mari pengajian utang ditagih ya kula lak janji sak malih ya kon iso bayar ya ah. wis doakno ae wis gak usah kon bayar mari alhamdulillah nggih sampean enteni aja mule-mule wis PE ono sing kanca sing sampean utangi PE, mari ngono marani panjenengan wis gak usah kon bayar. Alhamdulillah. Subhanallah berkati solawat Pokoknya ya Allahumma sholli ala Muhammad Teko hati Monggo Allahumma sholli ala Muhammad Mugi-mugi lancar dunia wal akhirah Matur suwun atas perhatian panjenengan Di sepunten ingkang kathah. Mugi-mugi Allah ingkang mem memberi panjenengan sedaya keselamatan dunia wal akhirah Majelis Ariduan Boy Love panjenengan Pak sampai ditulis di kono. Lho aja ditulis nek dukno, dukno. Dukno niku Aridwan Boys Love. Mugi-mugi Aridwan diparingi barokah selamat dunia wal akhirah. Habib Jamal diparingi sehat, Habib Abdul Qadir, para habaib sedaya sing sampun tebih-tebih mudugi teng kota terindah di dunia nih Kota Lawang paling indah sak dunia Pak jariku. Nuwun sewu, mugi-mugi para habaib ingkang rawuh ahlan wa sahlan bihudurikum para hadirin sedaya, hadirin jaler estri. Allah sing balas panjenengan dengan kemudahan dunia wal akhirah, diparingi oleh Allah kebahagiaan selamat, dibaringi soleh solihah anake, sakinah mawaddah warahmah rumah tanggae, dibaringi lancar rezekine, lan diparingi oleh Allah selamat cedhak dumateng Nabi Muhammad fit dunia wal akhirah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Habib Muhammad bin Anis khairul jaza Mugi-mugi ilmu ingkang sampun disampaikan dados ilmu ingkang manfaat. Pokoknya nek sing mulai ini mesam-mesam berarti utangnya akeh niku. Mendapat kabar gembira dari Habib Muhammad, Insya Allah berkat solawat utange utange minggat. Alhamdulillah Okay bukan cuman utang, semua goldok hajat untuk mengkabulkan hajat dengan kita bersolawat dumateng Kanjeng Nabi. Nggih, monggo sarang-sarang ditutup dengan doa kepada Habib Abdul Qadir tempat dan waktu. fadl Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا فردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا